الحمد لله الحمد لله وعد الصالحين بجنته مستقر رحمته وتوعد للعصاة بسوال نعمته وشدة عذابه أحمده سبحانه وتعالى سبقت رحمته غضبه وأشكره الذي أسبغ علينا تفضله وإنعامه وأسأله العفو والإمانة والإنابة وجميل الاستقامة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كتب على نفسه الستر والسلامة والأجر والكرامة لذوي الدين والسهامة وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى عباده كافة بحنيفية سمحة فكان أمته خير أمه اللهم فصل وسلم على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم النبي المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار والتابعين لهم بإحسان باقتفاء الآثار عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته اتقوا الله خطوة تقاته بامتثال ما أمر وانتئاء أما زجر لعلكم تفلحون في دار الممر وفي المقر عباد الله كتاب الله يناديكم الإيمان والرسول يدعوكم إلى الإحسان وكسر علماء الأوداد لأهل الأذى أمان ينتكلون إلى الرحمن وقد تواتر أسرات الساعة الزلازل والفتن وتقارب الزمان فما لكم لا تنسفون بالإنذار ولا تسمعون القرآن أفي آذانكم وكر أم على قلوبكم الران أم استحوذ عليكم الشيطان وزين لكم الفسوق والعصيان فأقبلتم على الفساد وأعرضتم أن تآلم الأديان ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسكون ومن يطئ الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون Saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak seorang pun makhluk yang hidup di dunia ini yang lebih peduli terhadap kehidupan kita keselamatan hidup kita dan kebahagiaan mulai kita lahir di dunia sampai di akhirat nanti selain baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hal itu baya ma'syaral muslimina rahimakumullah terekam dalam perjalanan hidup beliau setelah Allah Subhanahu wa taala memuji atas keberhasilan risalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyadari akan semakin dekatnya ia meninggalkan umatnya maka ketika beliau bertemu dengan malaikat Jibril ia mengatakan ya Jibashirni ya Jibril wahai Jibril berilah aku berita gembira tentang kegalauanku ini maka Jibril berkata ya Habiballah hayatuka wa mamatuka khairul li ummatika uhidat alaika a'malu ummatika wahai kekasih Allah hidupmu dan matimu sangat baik bagi umatmu. Bagaimana ya Jibril? Bagaimana hal itu? Karena semua amalan-amalan umatmu akan dilaporkan kepadamu. Kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat alayya ummati bi a'maliha hasaniha wa sayyi'iha." إذا وجدت خيرا استبشرت الله وإذا وجدت غير ذلك استغفرت الله semua perbuatan umatku ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada aku baik perbuatan buruk ataupun yang baik yang menggirakan kepada aku tatkala aku dapati laporan-laporan itu umatku sedang melakukan kebaikan aku amat bangga dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi apabila aku dapati umatku yang aku tinggalkan itu mereka sudah menyebal dari ajaranku maka aku akan mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka selamat Faya ma'saral muslimina rahimakumullah Coba kita tengok tentang kelakuan kita. Apakah tiap hari kita membanggakan Rasulullah ataupun sebaliknya? Saya maksaral muslimin rahimakumullah. Di kemudian hari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu kepada malaikat Jibril. Ia berkata, "Alam ta'lam annal amra qad ya Jibril?" Bukanlah kalian sudah tahu wahai malaikat Jibril sudah amat dekat aku akan meninggalkan umatku ini. Bashir mali indallahi minal karamah. Coba beritakan kepada aku yang membanggakan apa yang disediakan Allah Subhanahu wa taala dari kekeramatan keagungan keugangku di atas dibanding Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat Jibril berkata, "Wahai Habib Allah, sesungguhnya Pintu langit pertama telah dibuka lebar oleh Allah sampai menuju aras Allah. Semua malaikat gembira menyambut kedatanganmu. Dan pintu surga telah dibuka dengan semuanya. Dihiasi dengan berbagai berhiasan. Begitupun juga para bidadari. Mereka berhias bangga menerima kedatanganku. Fakaisadaka ya Jabrail. Bukan itu yang aku maksudkan. Tapi Fasirni ya Jibril Kaifa takunu ummati yaum al kiamah Beritahu kepada aku wahai malaikat Jibril Bagaimana nasib umatku Ketika nanti ia di hari kiamat Saya maksaral muslimin rahimakumullah Malaikat Jibril terdiam menanti wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia berkata, "Ubasyiruka ya Habiballah, inna Allah qala inni qad haramtul jannata ala sairil anbiya'i hatta tadkhulaha anta wa ummatuka." Bergembiralah wahai Habiballah. Allah telah memutuskan bahwasanya Allah melarang untuk dimasuki surganya sebelum engkau masuk dengan semua umatmu keseluruhannya masuk surga. Hada ya Jabrail, inilah wahai malaikat Jibril. Kemudian payah maksaral muslimina rahimakumullah. Beliau meninggalkan kita menghadap kepada Allah yang ter, yang ter, terucap dalam bibirnya adalah ummati, ummati, ummati. Faya ma'saral muslimina rahimakumullah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita. Ia bersabda taraktu al raktukum alal mahajjati wa tariqatil bayda. Wahai umatku, aku tinggalkan kamu dalam keadaan pada taraf hidup, jalan hidup yang sudah kokoh dan sudah jelas Taraktukum amra ini dan aku tinggalkan di sekitarmu dua pusaka yang amat berharga yaitu kitabullahi wa sunnati kitab Allah dan ajaran-ajaranku ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada manakala dalam hidupmu ini kamu mau merawat dua pusaka Al-Qur'an dan ajaran-ajaranku maka niscaya hidupmu tidak akan tersesat, tidak akan sengsara dan hina. Faya maksaral muslimina rahimakumullah mengingat sangat berharganya pusaka dan ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabatnya, para pewarisnya, ulama dan durriyah semuanya rela mengorbankan harta dan dirinya untuk mengembangkan meneruskan perjuangan-perjuangan Rasulullah demi keselamatan kita. Faya ma'saral muslimin rahimakumullah. Semisal yang kita kenal di kota Bangil ini Al Habib Abdullah bin Ali Al Haddad yang ditiram di Tangsangeng itu. Mereka meninggalkan kota kelahirannya setelah ia menjadi ulama yang besar, kemudian ia singgah di negeri seberang sampai ia mendapatkan kedudukan yang tinggi dari penguasanya. Kemudian ia meneruskan perjuangannya sampai dapat di kota Bangil. Tidak lama kemudian penguasa dari negeri seberang itu mengirimkan sejumlah harta agar Habib mau meninggalkan kota Bangil untuk pergi ke negeri sana. Tetapi faya ma'syaral muslimina rahimakumullah, bukan itu yang dicari oleh Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Kami mereka beliau mengajarkan ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi terciptanya kota Bangil ini agar menjadi kota yang aman. Ternyata beliau setelah meninggalkan kita, kota Bangil terkenal dengan kota santri dan aman. Sejuk menyantuni, Faya ma'saral muslimina rahimakumullah. Akankah ajaran-ajaran dan bimbingan Al-Habib Abdullah Al-Haddad yang merupakan ajaran ahli sunnah yang sudah teruji dan terbukti ini akan kita ganti dengan akidah dan ajaran pembaharuan yang dibawa oleh mereka yang mengaku cucu Rasulullah tapi sayang mereka menggadaikan akidah dan keimannya ke negeri Iran yang dicatat dalam kepolisian bahwasanya negeri Iran adalah pengekspor sabu yabu terbesar di Indonesia pada tahun 2012. Saya maksarul muslimin rahimakumullah. Ulama-ulama yang semisal Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad ini sekarang sangat langka kita temui. Mereka menuju rahmat Gusti Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih mereka yang disifati oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bagaikan pengaman paku bumi maka mereka kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga yang tersisa adalah banyaknya peringatan-peringatan Allah Subhanahu Wa Taala berupa bencana, fitnah, akidah-akidah yang menyesatkan dan semakin banyaknya pertikaian dan pembunuhan yang lebih tragis lagi saya maksaral muslimin rahimakumullah. Ulama-ulama yang semisal ini yang digambarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pelita hidup, panutan umat memberi keselamatan, mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang kita rasakan generasi-generasi setelah kita mereka banyak gandrung kepada mereka yang mengaku ulama cuma pandai beraksi dan berbicara di media televisi dan media-media lainnya. Padahal kita belum tahu bagaimana kualitas ibadah dan siapa gurunya mereka. Sementara ulama-ulama yang dikatakan Allah innama yasallahu min ibadihil ulama tidak dan kurang diminati oleh generasi-generasi berikut ini yang akibatnya sudah kita rasakan apakala Allah subhanakala umat Nabi Muhammad ini meninggalkan ajaran-ajaran ulama maka yang kita rasakan yang pertama adalah yurfa'u barokatu kasbihim hasil kerja mereka diangkat barokahnya yang ada adalah keterapasan yang kedua yang kita rasakan sekarang ini banyak pemimpin-pemimpin yang telah mengkhianati kepada kita Baik itu ormas-ormas Islam maupun yang lainnya. Apakah kita menunggu peringatan Allah yang ketiga? Yaitu meninggalkan dunia tanpa iman. Wal iadubillah. Faya ma'saral muslimina rahimakumullah. Bagaimanapun kehidupan ini keadaannya. Kewajiban kita adalah menyelamatkan diri kita keluarga kita, istri dan anak-anak kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman ku ampusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu, keluargamu, anak dan istrimu dari perbuatan-perbuatan yang menyeret mereka kepada api neraka. Saya maksaral muslimin rahimakumullah. Di saat-saat minim panutan-panutan yang kita nut, maka kita sebagai keluar kepala keluarga, kita harus mempersiapkan diri sebagai orang yang dianut oleh keluarga kita yang mana perbuatan kita dapat menjamin menyelamatkan diri kita anak dan cucu istri kita agar mereka selamat dari peradab neraka sebelum kita nanti akan dituntut oleh mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya maksaral muslimin rahimakumullah pusaka yang ditinggalkan oleh Rasulullah berupa Al-Quran. Raihlah kembali sebagai perahu untuk menyelamatkan kehidupan kita. Sunnah-sunnah Rasulullah dengarkan kepada anak dan keluarga kita di tengah-tengah mereka. Sebagai dayung daripada perahu kita agar mereka selamat. Faya ma'zaral muslimina rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minad dhulumati ilan nuri biidni rabbihim ila siratil azizil hamid kitab Al-Qur'an ini aku turunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad dan telah kau ajarkan kepada umatmu semuanya dapat membaca kitab ini adalah untuk menyelamatkan manusia dari segala kegelapan dan kegalauan hidup menuju terang benderang, menuju jalan yang membuat Allah menjadi orang-orang yang mulia. Saya maksaral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Janganlah hidup ini meniru orang-orang yang sebelum kamu yang pernah diberi kitab pedoman hidup oleh Allah Subhanahu wa taala." kitab itu tidak dibaca dan tidak dihiraukan lantaran ia terbuai dengan angan-angan dan hidup mewah di dunia yang kemudian berakibat banyak orang yang keras kepala banyak orang yang melanggar aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala semoga payah maksarul muslimina rahimakumullah dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala iman yang masih ada di dalam kalbu kita dirawat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat menyadari mana perbuatan kita yang salah dan keliru kita dapat menyudahi dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dan kekuatan kepada kita kita dapat memperbaiki langkah kehidupan kita sesuai dengan ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin إن أحسن الكلام وأبين النظام كلام الله الملك الألام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله منا منكم إنه هو السميع العليم الحمد لله المحمود على البأساء والضراء المحمود في الأقطار والأرجاء المدعوي لكشف نوازل الغماء المرجوي عند انقطاع حبل الرجاء أحمده سبحانه وتعالى في جميع الأوقات والآناء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مستحق التوحيد والسناء وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم الرسل والأنبياء اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه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 اللهم اصلح سلاتنا وأمراءنا وولاة أمورنا وعلماءنا صلاحا تاما وجعلنا وإياهم هداة مهتدين اللهم اجعل بلدتنا هذه آمنة مطمئنة رخية تجري في أكامك وسنة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأم ذلك سائر بلاد المسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين اللهم انصر جيوس المسلمين اللهم انصر مسلمين في سوريا اللهم انصر جيوش المسلمين في سوريا اللهم انصر المسلمين في سوريا نصرا قويا انتصارك لأوليائك وحربا لأعدائك واكتب اللهم لنا أهلنا وأولادنا وأهل كدرنا السلام والعافية والمعافدة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار فتقبل منا يا رب محد جودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعدكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر